Di akhir bab pertama, Syekh Taqir bin Salfiq, Hafizahullah, membawakan contoh-contoh nyata, bentuk-bentuk pengikutan hawa nafsu. Qala, Hafizahullah, qala al-muallif, wal hawa lahu masyarib kathirah hawa nafsu hawa nafsu memiliki jalan-jalan yang banyak. Wahyu, bikhtisar kama qala Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid wal hawa la dhabitalahu wa huwa mud'a li mu'aradatil haqqi abada bahwasanya hawa nafsu tidak ada batasannya Gak ada definisinya kecuali pokoknya yang selain hak. Yang selain hak berarti hawa. Itu saja. Dan di sini nukil Bakar Abu Zaid dalam keadaan belum terlihat padanya ada penyimpangan. Tetapi ketika ada penyimpangan bahkan memuji-muji Syed Kutub dibantah oleh Syekh Rabi dan para masyayikh. Dirad dengan buku Syekh terhadap beliau tentang masalah Syed Kutub. Qultu wala ba's an nadhkur ba'dha anwa'ihi. Walaupun bentuk-bentuk pengikutan hawa nafsu sangat banyak. Pokoknya semua yang menyelisih al-haq berarti hawa. Tetapi ada baiknya, kata penulis. Kita sebutkan beberapa contoh-contoh. Ala sabilil misal lal hasr. Sebagai contoh saja, bukan sebagai hasr. Ini bukan hanya ini. Al hasr itu hanya ini, bukan. Tetapi ini hanya contoh saja. Wa khasatan ma yantashir fi hadhil ayyam al ahwa. Khususnya apa yang tersebar di hari ini dari hawa nafsu hawa nafsu. Hari ini artinya beberapa tahun lalu, 20 tahun yang lalu. Mungkin sekarang muncul istilah yang baru-baru lagi. Hawa nafsu hawa nafsu yang baru lagi. Tetapi yang beredar di masa-masa itu <laughs> masih di zaman kita dan ketika itu muncul sururiyah. <laughs> Haula hizbiyun. <clears throat> Maka kata beliau, di antara bentuk-bentuk hawa yang pertama, misal al-i'timad 'ala rayi fi umur al-i'tiqad wal ahkam wad da'wah wa asalibiha yang pertama, bersandar kepada ro'yu, pendapat pribadi manusia. Dalam masalah akidah, dalam masalah hukum, dan dalam masalah dakwah, dan dalam masalah cara-cara dakwah. Dalam masalah akidah memakai ro'yu, berarti siapa? Aklaniun, rasionalis. Seperti Muhammad Ghazali dan Yusuf Qardawi. Dalam masalah hukum. Seperti mereka-mereka na'udzubillah. Kaum sufi yang menakwilkan berbagai macam perkara-perkara kepada makna-makna yang batil. huruf dalam Al-Quran yang bermakna jihad, mereka takwilkan huruj fisabilillah 40 hari. Mereka takwilkan ucapan-ucapan Allah SWT dengan takwil-takwil batil ini juga ra'yu dan juga berpegang dengan ra'yu dengan pendapat-pendapat pribadi manusia dalam masalah dakwah dan dalam masalah uslub dakwah asalib bentuk jamak dari uslub <laughs> uslub dakwah mereka berbicara dari hawa nafsunya bahwa dakwah kalau begini akan lebih baik kalau begitu akan lebih diterima kalau kayak gini akan mendapatkan pengikut banyak akan berhasil kita dakwah <laughs> bukan dengan ayat bukan dengan hadis tapi dengan pendapatnya sendiri, dengan royunya. Menurut saya, kalau e, manhaj tahrir itu dibuang, prinsip tahrir dibuang, niscaya akan lebih diterima oleh masyarakat. Mereka maka royu menolak hadis yang menyatakan fahdharuhum. Ditolak oleh mereka. Wa tarkil istidlal minal Qur'ani wa sunnah wa ijma'is salaf. Dan termasuk mengikut hawa nafsu adalah meninggalkan pendalilan dengan Quran. Tidak berdalil dengan Quran. Awis sunnah. Tidak pula dengan sunnah. Wala ijma' as-salaf. Tidak pula memakai ijma' kesepakatan para salafus salih. Allah alaih majma'in. Ini juga rakyu. Perkara yang sudah sepakat ijma' mereka tentang. Syekh Khalid Khalid Al-Zafiri memiliki buku hafazahullah wa jazahullahu khaira wa ra'ah dengan judul Ijma'ul Ulama ala tahdhir min ahli bidah. Ijma' ulama, para ulama sepakat ijma' para salaf tentang wajibnya mentahdir dari ahlul bidah. Tetapi ternyata ada beberapa kelompok yang mengaku ahli sunnah, tapi nggak mau menerima prinsip tahdir. Gak suka dengan prinsip tahdir. Maka ini pun sama, hawa nafsu. Yang kedua, adamul insya' lid dalil. Yang kedua, tidak mau tunduk dengan dalil. Tidak mau tunduk dengan dalil, hampir sama dengan yang pertama. Tidak, sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Apa itu perbedaannya? Kalau insya tidak insya atau ada insya, tidak mau tunduk pada dalil adalah ketika dinasehati. Alam tasma ila qawillahi ta'ala. Tidakkah kau dengar ucapan Allah ta'ala ta'ala kada wa kada? Atau alam tasma qaul rasul fi hadis sahih. Fi hadis as-sahih. Kada wa kada. Orang itu menyatakan dengan tapi saya kan begini. Nggak mau tunduk pada dalil. Selalu ditolak. Walaupun tidak ditolak dengan terang-terangan, tidak ditolak dengan langsung begitu. Saya tidak mau ayat, saya tidak mau hadis. Bukan. Kalau itu jelas dipertanyakan keislamannya. Tapi dia menyatakan, iya memang betul ayatnya begitu. Memang benar hadis yang sahih. Tapi bukankah, bukankah, bukankah. Nah ini, memakai apa bahasa bahasa Malaysia? Hah? Memakai kilah hilah, alasan-alasan yang banyak untuk menolak. Tapi kan zamannya berbeza, ha, gitu. Atau menyatakan, tapi kan situasi dan kondisi lain sekarang nggak sama. Apalagi kalimat-kalimatnya. Ini penolakan-penolakan barakallahu fikum. Adamul insiya' dalil. Padahal seorang yang mengikut kitab sunnah, seorang yang mukmin harus menyatakan dengan kalimat sami'na wa ata'na kami dengar, kami taat. Dan itu sudah dibahas di mukaddimah ya. Masih ingat ayatnya? Allah katakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Itu sifat seorang mukmin. Kalau tidak demikian, fala wa rabbika la yu'minun. Harus tunduk, harus terima dalil, harus terima hujjah. Atau ayat lain, Wa makana lil mu'minin la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiratu min amrihim. Tidak ada bagi seorang mukmin pilihan lain. Kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya satu keputusan, tidak ada pilihan lain kecuali harus menerima. Tidak ada khirah min amrihim. Tetapi kalau ada orang yang tidak mau tunduk pada dalil, dengan seribu satu macam alasan, seribu satu macam hilah, maka berarti dia dalam keadaan mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, al-istidlal. Ala ra'yi bi ayyi dalilin walau lam yakun hunaka wajhun mutabaqah lil istidlal. Ketiga, bentuk pengikutan terhadap hawa nafsu adalah berdalil dengan ra'yunya untuk menafsirkan dalil-dalil dari ayat atau hadis yang lam yakun hunaka wajhun mutabaqah lil istidlal yang tidak ada sisi kesesuaian nggak ada sisi kesesuaian dalam pendalilan ya. ini misalnya satu ayat satu hadis bisa ditafsirkan kepada A dan B tetapi dia tafsirkan kepada yang lain selain A dan B. Dipaksakan. Menarik dalil kepada apa yang mereka suka. Ini juga ittiba lil hawa. Istidlal ala ra'yi bi ayyi dalilin dia berpendapat dengan satu pendapat memakai dalil yang dipaksakan. Mudah-mudahan dipaham. Hah? Yang dipaksakan ayat tidak ke sana, tapi dia paksa ke sana. Ini juga tibaul hawa. Ar-rabi' yang keempat, ta'wil وتحريف الأدلة على ما يريده ويهواه ويؤصله وهذا رائج في أهل الأهواء اعتقاد والتأصيل ثم استدلال yang keempat takwil wa tahrif merubah-rubah dalil Ala mayuriduhu sesuai dengan apa yang dia maukan. Ya. Perbedaannya dengan yang ketiga, kalau ketiga tafsirnya. Ayat ini bisa mengarah ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Bisa tafsir pertama, bisa kedua, bisa ketiga. Dan itu semuanya benar. Dia tafsirkan dengan yang keempat, dengan yang kelima, yang tidak ada pada ayat itu. Ya. Apa contohnya? Ya. Contohnya apa yang dilakukan oleh ahlul ahwa. Ahlul ahwa ketika menafsirkan atau ketika memahami ayat-ayat sifat. Ketika menyatakan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> memiliki sifat maji wajah rabbuka wal malaku saffan saffa dan datang Rob kamu dan para malaikatnya berbaris-baris Allah datang maka mereka katakan bukan, maknanya bukan datang. Itu mungkin maknanya demikian dan demikian. Diganti makna lain. Padahal yang namanya ja'a nggak ada makna lain kecuali datang. Ini tafsir yang batil. Atau dirubah. Ini yang keempat, tahrif. Ditambah satu kalimat. Bukan ja'a rabbuka, tetapi ja'a amru rabbika. Padahal ayatnya nggak ada amr. Dia tambah. Ini tahrif namanya. Bukan Allah datang, tetapi datang perintah Allah. Bukan Allah turun, tapi perintah Allah yang turun. Ditambah dengan satu kalimat. Bisa tahrif biziadah, bisa tahrif bin nuksan. Ziyadah dan nuksannya bisa kalimat, bisa harf. Menambah kalimat seperti ja'a rabbuka menjadi ja'a amru rabbik. Ditambah satu kalimat. Ditambah satu huruf seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tambah satu huruf lam. Ar-Rahman 'alal 'arsy istaula, bukan istawa. Istaula dikasih lam satu. Loh itu tafsir tidak. Itu tidak merupakan tafsir sama sekali. Tidak boleh tafsir ke sana. Tidak ada dari salaf nggak pula dikenal oleh orang Arab. Istawa, permana istawa nggak ada. Berarti ini ditambah oleh mereka dengan satu dengan satu huruf. Jadi bisa tahrif dengan menambah satu kata, bisa tahrif dengan menambah satu huruf. Atau sebaliknya, mengurangi satu kata atau mengurangi satu huruf. Ini tahrif. Alama yuriduhu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sesuai dengan apa yang mereka maukan wayahwahu sesuai dengan hawa nafsunya wayu asilu sesuai dengan prinsip batil mereka jadi mereka bikin prinsip batil dulu mereka taksil kaidah dulu yang batil baru kemudian mereka pakai tahrif dan takwil untuk mencocoki kaidah-kaidah batil mereka misal ya, contoh bahwa mereka punya prinsip batil kalau kalimat-kalimat dalam Quran dan Sunnah tentang sifat Allah sama dengan makhluk atau mirip atau serupa dengan makhluk, maka takwilkan kata mereka. Awilhu. Awfawidhu. Takwilkan atau tolak. Takwilkan atau tinggalkan. Tolaklah dia. Ini khudinir azakumullah. Apakah kaidah ini benar? sepintas sepertinya benar kalau menyerupai. Tetapi mereka mengucapkan kalimat ini dengan pemahaman yang batil, yaitu kalau kalimatnya sama, takwilkan atau tolaklah. Misalnya kalimat datang, makhluk datang, Allah datang. Udah mungkin, ini sama. Tolak ayatnya, takwilkan. Jelas maknanya bukan datang, tapi makna lain. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah menerima lafaznya dan menerima maknanya. Tetapi mereka menyatakan tidak sama dengan Allah. Ah, tidak sama dengan makhluk. Ya. Tidak sama dengan makhluk. Allah datang tidak seperti datangnya makhluk. Ya. Allah maha tinggi di atas arus. Tidak sama dengan tingginya makhluk di atas sesuatu. Gak sama dengan makhluk di atas kudanya. Tidak sama dengan seseorang di atas kendaraannya atau di atas kursinya tidak sama. Laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Ayatnya diterima. Maknanya juga diterima. Tetapi yang mereka katakan dengan penolakan adalah penyerupaan. Tidak serupa dengan Allah. Tidak sama dengan Allah. Maka diterima ayatnya Ar-Rahmanu alal istawa Bahwa Allah yang maha Rahman, maha tinggi di atas arasnya. Diterima. Lafaznya dan maknanya. Tetapi kita katakan tidak sama dengan makhluk di atas makhluk. Demikian pula kalimat Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ahlu ta'wil, ahlul hawa. Dengan hawa nafsunya mereka menakwilkan tangan, tidak mungkin Allah punya tangan. Nanti serupa dengan makhluk. Maka makna tangan itu kekuasaan. Makna tangan itu adalah eh, rahmat. Makna tangan dan seterusnya dan seterusnya. Ini karena kaidah batil mereka tadi. Kalau ada yang sama, ditakwilkan. Saya tanya pada mereka, Allah mendengar. Ya. Sama, makhluk juga mendengar. Apakah kalian terima maknanya atau tidak terima maknanya? Mereka katakan, kami terima bahwa Allah mendengar, tapi maha mendengar, lebih mendengar dari kalian dan maha mendengar. Bahkan mendengar bisikan hati dan mendengar segala apa yang Allah kehendaki. Kenapa? Enggak kalian katakan begitu pada sifat tangan. Allah punya tangan, kita punya tangan. Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai. Permasalahan. Selesai soalan. Hah? Tetapi anehnya mereka memiliki kaedah-kaedah batil. Kalau i'taradal aqlu wan naqlu faquddimal aqlu fabaqiya ala naqli tariqain kata mereka ini kaedah batil kaidahnya Aklaniyun, kaidahnya Muhammad Abduh, kaidahnya Rasid Ridho, kaidahnya Jamaluddin Al-Afghani yang juga dikatakan Al-Qasimi. Disebutkan oleh mereka dengan kaidah aqlu kalau bertentangan antara akal dengan nukilan nukilan itu kita buat sunnah al aql wan naql kalau bertentangan Fakuddimal aklu. Maka akal didahulukan. Fabaqiya ala nakli tariqain. Sedangkan nukilannya diperlakukan dengan dua cara. Immat ta'wil wa immat tafwid. Adapun nukilan Quran dan Sunnah bisa dicocokkan dengan akal dengan dua cara. Ditakwilkan supaya cocok dengan akal. Atau ditafwid. Ditafwid itu dikatakan maknanya tidak tahu. Terserah Allah Ta'ala. Jadi maknanya apa ini? Bahwasanya Dikatakan mereka Allah matikan. Kemudian Allah hidupkan kembali. Maknanya apa? Tidak tahu maknanya apa. Wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu maksud apa yang ayat ini. Para salafus saleh menyerahkan pada Allah mentafid itu kaifiyahnya. Adapun maknanya tidak ditafidkan mereka pahami betul dan mereka terima maknanya. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Quranan Arabian, La'allakum ta'qilun. Quran bahasa Arab agar kalian paham. Maka kalau ada kalimat dalam Quran, pahami dengan bahasa Arab. <laughs> Yad maknanya tangan. Istawa maknanya tinggi di atas sesuatu. Ja'a maknanya datang. Itu bahasa Arab. Dan terima lafadznya, terima maknanya. Tetapi yang kita katakan wallahu taala ta alam bimuradih adalah pada kaifiyahnya, bukan pada muradnya. Wallahu taala alam bi kaifiyati, bukan bi muradi. Yang dimaukan jelas sangat. Yang dimaukan jelas maha tinggi di atas aras. Yang dimaukan jelas jaa datang rabbuka wal malaku saffan saffa. Tetapi kaifiyahnya bagaimana datangnya tidak tahu. Wallahu taala alam. Allah yang lebih tahu. Bagaimana tingginya Allah di atas arasnya? Wallahu taala alam kita tidak tahu kefiahnya. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arasnya sekehendaknya. Turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir juga kita katakan dengan sama. Kita katakan wallahu taala a'lam bi kaifiyatih. Yang jelas Rasulullah SAW menyatakan Allah turun dan kami beriman. Aman Nabi kulun min rabbina. Berarti manhum ahlul ahwa? Berarti siapa ahlul ahwa? yang menakwilkan, mentahrif, merubah kalimat Allah dan Rasulnya dengan menambah atau mengurangi. Dengan menambah kata atau menguranginya, dengan menambah huruf atau menguranginya. Wahada dan ini sangat laku keras di kalangan ahlul bid'ah. Cara seperti ini cara yang paling laku di kalangan mereka fi ahlil ahwa pada golongan ahlul ahwa. Laris manis kata mereka. Wa i'tiqad, eh, i'tiqadun wa ta'silun tsumma tidlal. Langkah mereka tiga. Meyakini sesuatu, kemudian membuat kaidah, setelah itu berdalil. Hah? Kaidahnya mereka bikin sendiri dengan hawa, dengan hawa nafsu. Pokoknya ya, tidak mungkin akal uh, bertentangan dengan ayat dan hadis. Atau dikatakan pokoknya akal harus lebih dulu. Harus diutamakan di atas Quran dan Sunnah. Ini kaidahnya. Kaidah batil, kaidah mereka. Ini tafsil. Ah, ini etiqat, meyakini. Kemudian bikin tafsil, bikin kaidah. Maka kalau ada yang bertentangan akal dengan nakal, akal dengan nukilan, maka utamakan akal. Bagaimana dengan ayatnya? Bagaimana dengan hadisnya? Awilhu, awfawidhu. Awilha, awfawidha. Ini khonidun azakumullah cara-cara mereka. Cara-cara ahlu bid'ah. Yang kelima. Di antara bentuk-bentuk ikutan terhadap hawa nafsu adalah i'timad ala qawli alimin alimin ma atau da'iyatin ma wattiba'uhu walau khalafad dalil termasuk bentuk-bentuk pengikutan terhadap hawa nafsu adalah bersandar hanya dengan ucapan seorang alim tertentu atau dai tertentu, ustaz tertentu. Wattiba'uhu kemudian mengikutinya walaupun menyelisihi dalil. Ini juga hawa. Sudah dibuktikan oleh para ulama kibar bahwa ucapannya batil. Ucapannya salah bahwa wasiqah itu wasiqah batilah tagutiyah. Ulama kibar yang berbicara, ya. masyayikh. Tetapi murid-muridnya tetap mengatakan pokoknya ya, Syekh saya itu yang benar. Pokoknya saya ikut dia. Ya. walau dolin saya amin. Ya. Hah? Ya. Ini khudin azakumullah. Ittiba alim muayyan. Atau da'iyatin muayyanah. Atau ustaz tertentu walaupun menyisih dalil. Pokoknya saya ikut fulan. Ikut Ustadz fulan. Dia benar saya benar, dia salah saya salah. Gak apa-apa. Ucapan orang jahiliyah. Nahnu min ghaziyatin. Idah tadah tadaitu. Wa idah gawa gawaitu. Aku tidak lain kecuali dari suku Ghaziyah. Dia lurus, aku lurus. Dia menyimpang, aku pun menyimpang. Ini a'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minal jahiliyah. Kita berlindung pada Allah dari pemikiran-pemikiran jahiliyah. Tidak bisa. Dalam Islam tidak dibolehkan, tidak diajarkan untuk taklid pada siapapun. Untuk ta'assub pada siapapun. Maka yatiman ala qawli alimin au da'iyatin ma walau menyelisihi dalil wattadahat mukhalafatuhu walaupun sangat jelas penyelisihannya walaupun sangat jelas penyelisihannya terhadap dalil tetap diikuti ini juga hawa bal inna ba'dahum yulawi a'naqal adillah liyattadilla biha ala qawli kabirin atau kabirihim wa man yattabi'unahu bahkan sebagian mereka yulawi qal adillah. Mencari-cari atau menjulurkan lehernya untuk mengambil dalil. Buat apa? Buat mendukung gurunya. Buat mendukung syekhnya. Kabirihim, tokoh besarnya. Dan juga yang mengikutinya. Ini sudah salah. Tapi cari-cari alasan mungkin guru saya begini, mungkin maksudnya saya begini, mungkin maksudnya dia begini. Pokoknya bagaimana dibela? Dia bawakan berbagai macam ayat-ayat dan dalil-dalil yang sesungguhnya jauh dari apa yang dimaksud. Jauh berbeda. Tetapi dipaksakan untuk mendukung syekhnya, untuk mendukung gurunya, untuk mendukung ustadznya. Padahal salah. Ini juga hawa. Dan ini sangat banyak terjadi pada mereka-mereka hizbiyin sejak khawanul muslimin sampai sururiyin sampai mutalawinin hampir sama semuanya pokoknya kalau gurunya mereka akan pegang kuat-kuat walaupun salah walaupun keliru yang keenam di antara bentuk pengikutan terhadap hawa nafsu adalah al-intima lil ahzab bergabung dalam hizib-hizib partai partai atau kelompok-kelompok bid'ah. Wa tanzimatis sirriyah atau organisasi-organisasi rahasia. Tanzimat asirriyah. Seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, seperti kelompok <laughs> Jamaatut Tabligh, kelompok jihad, kelompok Khawarij, kelompok ISIS, kelompok Al-Qaeda, kelompok apa lagi? Bergabung dengan mereka itu juga hawa. Kenapa? Karena agama Allah tidak mengajarkan hizbiyah. Agama Allah tidak mengajarkan pengelompokan-pengelompokan seperti itu, apalagi yang memperlakukan pemimpinnya sebagai amir dan dianggap sebagai khalifah yang dibayat sebagai imam. Tidak, itu bid'ah, muhdatsah. Karena yang namanya imam dalam syariat, yang namanya imam dalam sunnah adalah imamul a'zam penguasa sebuah negeri itu namanya imam. Ya. Yang memiliki kekuasaan di negeri tersebut, memiliki kekuatan dan tentara maka dia adalah imam. Ya. Adapun pimpinan organisasi bukan imam, ya. maka tidak perlu dibayar. Tetapi mereka, kumpulan mereka, ada pimpinannya dikatakan imam khalifah. Seperti Islam jamaah, jamaah muslimin, seperti jamaah islamiyah, seperti apa lagi? Tabligh. Nanti mereka bayat. Bahkan saya dengar bayatnya bukan satu imam. Mereka bayat pada pimpinan-pimpinannya di Bangladesh, di Pakistan, India. Beberapa imam bayat dengan syekh yang ini, bayat dengan syekh yang sana, bayat dengan syekh yang itu. Eh syahada. Ayo bayatin hadih. Ini bayat apa ini? Bid'ah muhdathah. Bahkan kasihan ada Islam jamaah namanya. <laughs> Atau jamaah muslimin. Mereka membaiat semua pengikut-pengikutnya dan melazimkan pada mereka, mengharuskan pada mereka zakat. Tidak pakai nisab. Siapapun punya penghasilan harus dikeluarkan 20%. <laughs> Dan bukan tiap tahun, tiap bulan. <laughs> Wallahi maha zulm. Kedoliman apa ini? Ini wallahi perampok. Penjara dia. Menjarah harta kaum muslimin dengan zalim. Yakuluna amwalan nasi bil batil. Merampas harta manusia, memakan harta manusia dengan batil. Buat apa itu 20%? Katanya buat gaji para pejabat. Pejabat ya di sini, pemerintah. Pimpinan-pimpinan mereka digaji dari itu, dari zakat itu pegawai-pegawainya digaji semuanya. Ini gubernur ini, gubernur bayangan, <laughs> nggak punya kekuasaan apapun. <laughs> Gubernur palsu, <laughs> tidak sama sekali punya kerja, tetapi digaji, bukan besar gajinya, seperti gaji gubernur yang nyata atau bahkan lebih. Kalau ini jinayah mereka kejahatan mereka dan ini keboliman mereka. Dipaksa sampai ada yang mengeluh. Eh, lapor pada saya. Menyatakan saat bagaimana saya dipaksa begini, dipaksa begitu. Keluar dari jamaah mereka. Keluar. Saya sudah bayar, sudah janji. Batalkan janjimu karena janjimu sama sekali tidak di atas kebenaran. Batalkan bayatmu. Gak apa-apa. Tidak mengapa. Karena itu bayat yang batilah, bayat yang batilah tidak sah. Batalkan. Keluar dari kelompok kalian. Kasian, Masakin mereka. Diperas betul seperti kelapa. Hah? Kau Qala dikatakan yang ketujuh. Tadi sudah jelaskan yang sisanya. Wattiba akwaliha dan mengikuti ucapan jamaah. Ucapan kelompoknya wa awamiriha, aturan-aturan kelompoknya, duna nazar tanpa melihat hal hiya muwafaqah li syara' amla, tanpa melihat apakah cocok dengan syariat atau tidak cocok, apa sesuai dengan syariat atau tidak sesuai, nggak dilihat. <laughs> Hanya dilihat pokoknya itu amar kelompok. Keputusan dari jamaah. Oh ini udah keputusan jamaah. Tetapi kan hadis begini. Ya, ya ini keputusan jamaah, nggak boleh tolak. Kau sudah bayar Awak sudah bayat. Kamu harus ikut keputusan jamaah. Ini khunudina hawa nafsu. Karena kita tidak diharuskan untuk mengikuti kelompok manapun. Yang diwajibkan adalah mengikuti Quran wa sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dengan bimbingan para ulama ahli sunnah. Itu ada perintah. Tidak ada perintah untuk mengikuti kelompok manapun. Yang ketujuh. Di antara bentuk pengikutan terhadap hawa nafsu adalah ilzamul atba'i bifikrin muayyan atau ra'in muayyan atau kitabin muayyan wa tarbiyatihim alaih. Di antara bentuk mengikuti hawa nafsu adalah mengharuskan para pengikutnya dengan pemikiran tertentu. Pemikiran bid'ah. Ya. Bahwa pengikut-pengikutku, anak buahku, atau murid-muridku harus berpemahaman seperti ini atau rakyun tertentu, pendapat tertentu, atau kitab tertentu harus pegang kitab ini. Kemudian dididik mereka di atas pendapat bid'ah tadi. Maka semua kelompok-kelompok bid'ah yang memaksakan mengharuskan pengikutnya dengan kitab tertentu, dengan pendapat bid'ah tertentu, dengan rakyu tertentu, maka ini juga pengikutan terhadap hawa. Anima yukhalifu syara' dalil yang saya maksud kata beliau adalah apa yang menyelisih syariat dan dalil. Yang kedelapan. As-samin. Hirmanun nas wa khasatal atba' al-istima' li kalami alimin salafi. Mengharamkan manusia khususnya para pengikutnya untuk mendengarkan ucapan seorang alim salafi ahli sunnah. Dilarang, jangan dengarkan mereka. Ini juga hawa nafsu. Adapun tahdir adalah terhadap ahlul bid'ah atau orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, orang-orang yang memiliki bahaya, bahaya kebid'ahan, bahaya penyimpangan, maka wajib kita mengingatkan kaum muslimin jangan dengarkan ucapan orang-orang yang menyimpang. <coughs> Tetapi ini sebaliknya. Justru melarang anak buahnya untuk mendengarkan ucapan masyayikh kibar. Masyayikh kibar, kata mereka, kata ahlul ahwa, masyayikh itu memang mereka alim, punya ilmu. Tapi sayang, mereka tidak tahu fiqhul waqa. Gak tahu fiqhul waqa. gak tahu situasi dan kondisi. Abdurrahman Abdul Khaliq juga sama mengatakan. Para ulama memang punya ilmu, alim, tetapi mereka tidak mengerti sifatul asr. Ini istilahnya Abdurrahman Abdul Khaliq, sifatul asr, kekinian. Pengetahuan kekinian. Apa yang terjadi sekarang ini nggak tahu. Atau ucapan yang semirip dengan itu yang baru muncul kemarin di Yaman. Jangan kalian ambil ucapan masyai kibar karena sesungguhnya mereka tidak tahu sirrun khafi. Sirrun khafi. Rahasia yang tersembunyi yang ada di Yaman. Kami tahu sedangkan mereka tidak tahu. Sama apa nggak sama dengan yang tadi? Sama. Ikhwanul Muslimin menyatakan mereka nggak mengerti fiqhul waqa. Abdurrahman Abdul Khalid dengan Ihya Turasnya, Turasiyun menyatakan mereka tidak mengerti sifatul asr, kekinian. Sedangkan kelompok baru ini menyatakan dengan kalimat mereka tidak mengerti sirun khafi. Ya. Rahasia yang tersembunyi di balik kejadian-kejadian yang ada di Yaman. Ya. wa ilaihi raji'un. Kok betapa miripnya hadhihi atau hadzal yaum bi hadzal lailah atau hadzal yaum bil bariha. Ma asbahal yaum bil bariha. Betapa miripnya hari ini dengan kemarin. Ya. Hari ini dengan kemarin, penolakan fatwa dengan alasan tidak mengerti fiqhul waqi'. Sama. Persis yang terjadi hari ini seperti yang terjadi waktu itu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah la tasma kalam alimin salafi. Jangan dengarkan ucapan seorang ulama itu atau para masyayikh, para ulama kibar. Jangan dengarkan mereka. Ini juga hawa. Barakallahu fikum. Atau larangan qira'at kitabih. Jangan baca bukunya. Al muhawalat man intisyarih. Atau berupaya untuk melarang tersebarnya buku ulama ahli sunnah. Biayi wasilatin kan. Dengan cara apapun. Melarang tersebarnya buku ulama ahli sunnah. Dengan berbagai macam cara. Ini juga hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. a'azakumullah sungguh terjadi di masa kita. Mereka menghalangi atau mereka menentang nggak boleh membaca buku-bukunya Syekh Rabi. Dan saya masih ingat itu ada seorang yang kerja di Jeddah di Tau'iyah apa namanya ya. kantor ya, dakwah di sana Jeddah saya bawa buku Syekh Rabi ya, ke tempat orang tadi ini kalau ketahuan mereka katanya orang-orang di Tauiyah ini mereka akan marah melihat ada ucapan Syekh Rabi Jangan baca buku ini. Ini buku akan menjadikan orang berpecah belah. Jangan baca buku-bukunya Syekh Rabi. Kalimatnya bahkan tidak mengucapkan Syekh. Ya. Ada kutub Rabi. Saya berada di negeri lain, di Australia. Ya. Saya bawa, bawa buku, kalau nggak salah buku ini malah. Ya. Salus Suyuf ini. Dan buku yang lain. Dia baca bawahnya. Raja'ahu Dr. Rabi. Dia baca gitu. Kemudian dilempar. Padahal ini orang orang Arab dari Saudi dan dia tinggal di kantor dakwah di sana. Islamic Center. Islamic Center di sana. Begitu lihat buku saya, dilempar gini. Hadar Rabi' katanya. Astagfirullah. Ini khonibni a'azakumullah. Hadha ittiba'ul hawa. Kenapa dia tidak baca? Kenapa kalau bukunya ahlul bid'ah, mereka bilang ambil kebaikannya, buang kejelekannya. Ya kan? <laughs> Kalau buku ahlul bid'ah, buku dolal, buku sesat, mereka menyatakan fihi hasanat. Ada kebaikannya ya kawan. Kita ambil kebaikannya, kita buang kejelekannya. Tapi bukunya masyayikh, bukunya syekh alim, jahban. Hafizahullah, dilempar begitu saja sambil menyatakan hadar rabia. Jangan baca buku ini. Khonifidina azakumullah hadha juga sama ittiba al-hawa. Yang kesembilan. Ada muqabul ayyuraddin atau kalamin yuqal anid du'at al-mu'azzamin indahum. أو المنظرين والموجهين لهم ويجعلون هذا الرد أو هذا الكلام من باب الحسد لا من باب الغيرة على الدين Perhatikan yang kesembilan ini. Sangat mirip dengan yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Tidak mau menerima kritikan. Tidak mau menerima bantahan. Kalau terhadap tokoh besarnya. Kalau terhadap gurunya. Atau tokoh yang mu'azzam. Yang diagungkan, yang dibesarkan awal munadzirin wal muwajjihin atau terhadap pembimbingnya pemimpinnya yang membimbing dia atau yang mengajari dia. Maka mereka berkata, "Wa yaj'aluna rad aw hadzal kalam min babil hasad." Mereka berkata bahwa bantahan itu karena hasad, dengki. Ya. Saat Luqman membantah Zulkarnain itu karena dengki, karena hasad. Ya. Ajib. Ya. Rebutan apa kita? Kita cari apa? Bersaing dalam masalah dunia? Astagfirullah. Astagfirullah. Justru ketika kita mentahdir, pengikut kita tambah sedikit. Iya toh? Karena yang mengikuti kebenaran sedikit di setiap zamannya. Berarti kita bukan rebutan pengikut barakallahu fikum. Kita menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kita sampaikan ucapan masyaih dan kita tidak mengucapkan dari mulut kita, mengucapkan qala syeikh ada makir la'ab Yamsi ala tariqatil halabi. Oh itu hasad itu. Itu dengki. Yang dengki siapa? Saya? Atau Syekh Rabi? Apakah yang menukilkan atau yang berbicara? Kau muslim yang saya hormati. Ini sering terjadi. Kalau bantahan-bantahan ilmiah dengan dalil-dalil kepada gurunya, maka mereka menolak dengan katakan ah, itu hasad dia, dengki dia, karena guru saya terkenal, kemudian dia marah, hasad. Astagfirullah. Dia tidak menerima sudah satu kesalahan. Karena itu adalah ucapan para ulama. Ditambah dengan kesalahan kedua, menuduh saudaranya hasad dan dengki. Dan juga akhirnya terjerumus dalam kesalahan yang ketiga. Merendahkan para ulama. Syekh Rabi itu nggak tahu hakikatnya yang di Indonesia ini bagaimana. Saya tanya pada mereka, apakah mereka pernah datang ke Syekh Rabi? Pernah. Berapa kali? Sekian kali. Kenapa nggak sampaikan semua? Sudah apa belum? Kalau belum itu kesalahan kalian dan kebodohan kalian. Kenapa nggak sampaikan? Dan saya tidak yakin. Oh kalau sudah, kalau sudah berarti Syekh Rabi tahu semua. Dari dua belah pihak Syekh tahu. Dari sini beliau mendengar, dari sana beliau mendengar. Maka hati-hati. Yang namanya hawa sangat-sangat dekat dengan seseorang. Begitu dia lupa pada Allah, masuk hawa. Begitu dia lupa dengan peringatan dan ancaman dari Allah, mulai hawa masuk. Kalau salah, ya katakan salah. Bahwa guru saya ternyata keliru. Ada satu ustaz Ustaz kita, saudara kita, ahli sunnah, salafi. Menyatakan pengalamannya saya, ya, belajar dengan satu ustaz. Ya, berakhir dengan ditahdir. Dan saya tinggalkan dia. Saya belajar dengan ustaz kedua. Ya. yang kedua ditahdir juga. Saya tinggal dia. saya belajar dengan yang ketiga. Ya, di Yaman. Ya, ditahdir juga. Saya tinggalkan dia. saya nggak peduli. Hah? Ustaz apa itu? Hah? Nah, Ustaz Afif. Ustaz Muhammad Afif. Belajar pertama dengan Aun Rafiq Ufran Gersik. Dia seperti Bakar Abu Zaid persis menyatakan ya kan, jangan mengatakan ini salaf ini tablighi, itu tasnif itu memecah belah tidak boleh maka ketika tahu kesesatannya dia tinggal belajar dengan Ja'far Talib ternyata ditahdir juga dia berangkat ke Yaman ke Syekh Yahel Hajuri. Sampai di sana ditahdir juga Syekh Yahel Hajuri setelah pulang. Mau apa lagi? Diuji seorang lebih mementingkan fulan wa fulan, lebih mementingkan gurunya atau lebih mementingkan al-haq. Kalau al-haq, ahakku ayyuttaba. Lebih berhak untuk diikuti. Barakallahu fikum. Khana bin muslim yang saya hormati. Maka dikatakan di sini, bahwa seorang ya, yang membela ya, benar atau salah ya, gurunya, ya, ketika dikritik dia marah dan dikatakan orang yang mengkritiknya bahwa kamu hasad, kamu dengki, ini juga hawa nafsu. La babil ghirah 'ala dinu nasihah muslim. Mereka tuduhkan bahwa itu hanya dengki, bukan semangat membela agama, bukan semangat untuk menasihati kaum muslimin. Ya. Awat tiba'uhum liqa'idah أن الطعن بين الأقران مردود لأنه مبني على التنافس بينهم atau mereka memakai kaedah. kaidah yang salah yang dibantah oleh para ulama apa itu bahwasanya bantahan dari orang yang seangkatan sekelas ya, ditolak tidak diterima karena itu biasanya dibangun di atas persaingan ini kaidah dibantah oleh para ulama dikatakan kaidah batil. Termasuk Syekh Shalal Fauzan dan termasuk masyayikh yang lain menyatakan tidak mutlak seperti itu. Kalau ada seorang menasehati temannya, diterima apa enggak diterima? Ya kalau membawakan hujah, membawakan dalil, membawakan bukti yang jelas, diterima. Walaupun akran, walaupun setingkat dan sekelas. Ustadz membantah ustadz, da'i membantah da'i. Talib membantah talib, murid membantah murid. Kalau diam dengan hujah, diterima. Kenapa ada kaidah yang aneh? Bahwa kalau seangkatan, gak diterima. Karena bisa jadi itu persaingan. Bisa jadi persaingan, bisa jadi juga tidak. Ada dua ihtimal. Bahkan ada ihtimalat, kesirah. Ada sekian banyak kemungkinan. Maka untuk membedakan kemungkinan dan kemungkinan tadi, Apakah ini hasad atau bukan hasad? Apakah ini nasihat atau ini hanya persaingan? Lihat hujahnya, lihat buktinya. Engkau berkata seperti ini. Ketika saya katakan bahwa ini ucapan batin. Ucapan Ja'far Saleh yang menyatakan bahwasanya ketika bicara tentang surga, ada yang paling rendah dari surga, kelas kambing katanya. Ini naudzubillah Serendah-rendahnya surga nggak ada kelas kambing. Ini batil. Tapi apakah saya di, nasihatnya diterima atau nggak diterima? Oh itu persaingan dengan Ja'far Saleh. Begitu. Kalau perlu kaset, saya punya kasetnya. Karena rekamannya pernah disetel. Dia belum dibantah, masih belum ditahdir waktu itu. Masih dianggap ahli sunnah. Maka rekamannya dimuat di radio di Cirebon. Saya mendengarkan di rumah kaget. Ini apa ini? Matikan itu. Jangan diputar lagi itu. Itu kesalahan besar dari dia. Belum jadi hizbi, belum. Dan sekarang dia jadi hizbi. Bersama haula'il hizbiyin al-mutalawwinin. Rajaiyin. Ha? Kau muslimin yang saya Artinya radio roja. Sejenis semirip dengan radio hang di sini. Ya. Radio hang di Batam. Sampai ke sini ya. Terdengar. Karena maka kalau terbukti salahnya dan kita punya hujahnya, dalilnya bahwa itu sama sekali tidak bisa diterima karena serendah-rendahnya surga adalah kenikmatan yang tak terhingga. Yang dikatakan kepada orang yang terakhir masuk jannah. Dalam riwayat yang sahih dalam kitab-kitab sahih. Ya. Silahkan. Bayangkan apa yang kamu inginkan. Ya. Setelah dia membayangkan apa yang diinginkannya, kata Allah, "Laka bagimu apa yang kamu bayangkan tadi dan sepuluh kali lipatnya. Itu yang paling rendahnya, yang paling terakhir masuk surga. Yang paling terakhir masuk surga. Yang ketika meriwayatkan hadis ini atau riwayat ini, Ibnu Abbas tertawa dan para tabiin menyatakan engkau tertawa padahal engkau meriwayatkan hadis dari Nabi. Iya, aku tertawa karena aku ketika itu bertanya pada Rasulullah SAW melihat Rasulullah tertawa. Dan aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau tertawa? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allah ketika itu tertawa. Dan tidak sama tertawanya Allah dengan makhluk. Apa kisahnya kau tertawa? Karena ketika itu ahli narini satu orang ini dalam keadaan dia terus meratap, meratap, menangis, menjerit, meminta pada Allah diselamatkan. Sampai karena dia sudah putus asa, menyatakan, Ya Rab, selamatkan aku dari neraka, walaupun aku nggak masuk surga, apa-apa. Diselamatkan dari api neraka. Ya. Tapi dia terus melihat neraka. Ya Rob, aku minta satu lagi selainnya aku nggak akan minta yang lain. Ya. Palingkan aku dari neraka. Aku nggak mau lihat lagi neraka. Ya. Sedangkan tidak ada selain neraka kecuali surga. Maka dipalingkan dari neraka dan dia melihat surga. Udah janji gak minta lagi. Ya. Melihat surga. Ya Rob, aku ingin bernaung di bawah pohon itu saja. Sudah gak lebih. Aku gak minta lagi selain itu. Ya maka Allah Subhanahu wa taala silahkannya masuk ke dalamnya. Dan kemudian mengatakan kepadanya, silahkan. Kamu bayangkan apa yang kamu inginkan semuanya. Ya. Maka dia ingin, bayangkan, dan dikatakan, engkau buatmu dan sepuluh kali lipatnya. Ya, ya apakah tidak penuh surga? Ya. Maka Allah tertawa ketika itu. Ya. Maka Rasulullah SAW pun tertawa. Dan Abbas ketika meriwayatkannya tertawa. <laughs> Karena luasnya jannah <laughs> seluas langit dan bumi. <laughs> Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard. Bersegeralah berlomba-lombalah ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Maka Allah tertawa ketika beliau melihat barangkali sudah penuh ya Rabb. Karena di terakhir. Barangkali sudah enggak sudah penuh surga. Maka tidak ada naudzubillah ucapan seperti itu. Ucapan kelas kambing ini adalah ucapan naudzubillah, ucapan-ucapan yang tergelincir dari beliau. Tergelincir lidahnya. Dan saya pernah tegur langsung ke dia dan dia lupa. Padahal saya dengar sendiri kalimatnya. Masa saya pernah mengucapkan begitu? Antum pernah mengucapkan seperti itu dan saya dengar sendiri dengan suaramu. Ya. Dan saya stop di radio saya dan saya katakan jangan di sel lagi, jangan dilantunkan eh, lagi itu kajian dia ya, yang seperti itu. Dia nggak nggak nggak ingat, ya, nggak merasa pernah mengatakan seperti itu. Kembali kepada kitab. Maka yang namanya ta'an bainal akrar Mainan akraan, kritikan di antara orang yang setingkat antara ustadz dengan ustadz, syekh dengan syekh, ini tidak mesti ditolak. Jangan mereka memakai kaedah tersebut walaupun salah. Berarti ini barakallahu fikum hawa nafsu. Hawa nafsu. Wa ta'anu fin niyat wa an amrillah biwujub ihsanidh dhanni min jihah. Kata penulis, akhirnya mereka menuduh atau ta'anu menuduh niat-niat seseorang. Oh itu hasad itu niatnya. Urusan niat dalam hati, dari mana dia tahu? Urusan niat dalam hati dari mana dia memahami dan mengetahui niat seseorang? Oh itu hasad, itu dengki. Padahal Allah wajibkan seorang muslim untuk husnudzan, berbaik sangka. Dari satu sisi. Wa qadaw ala aslin min usulid din wa huwa rad alal mukhalif. Dan juga dengan kaedah tadi, engkau menggugurkan kaedah besar dari kaedah ahlu sunnah. Dengan kaedah tadi, kaedah bahwa kritikan akron tidak boleh diterima. Ini engkau telah menggugurkan sebuah kaidah besar, sebuah pondasi yang sangat besar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Berarti tidak boleh kalau sesama murid saling mengingkari. Kan begitu maknanya. Jangan diterima. Karena kalau saling e, mengingkari sesama murid yang setingkat itu hasad, itu dengki. Astagfirullah. Berarti ucapanmu wahai hizbiyin, wahai ahlul ahwa, berarti bermakna bahwa tidak perlu ada nahi munkar kalau seangkatan. Gak perlu ada nahi munkar kalau akron. Gak perlu ada nahi munkar kalau sama-sama tingginya, tingkatannya. Ustaz sama ustaz, da'i sama da'i. Gak boleh ada saling mengingkari. Ini wallah menggugurkan dan membantah satu pondasi Islam. Yaitu amar ma'ruf, nahi munkar. ونسوا أو تناسوا أن الجرح مفسر يؤخذ به ويقدم على التعديل mereka lupa atau berpura-pura lupa. Nasu atau tanasau. Lupa atau berpura-pura lupa. Anal jarah al-mufassar yukhad. Bahwa kritikan yang rinci dengan bukti dan dalil didahulukan di atas ta'dil. Didahulukan di atas pembelaan-pembelaan. Pujian-pujian. Walaupun ada yang memujinya satu dua orang, tiga orang, bahkan sepuluh orang, seratus orang. Tetapi ada seorang mengkritiknya dengan bukti bahwa dia memiliki pemikiran murjiah. Memiliki pemikiran khawarij. Bagaimana? Ini buktinya, ucapan dia, ucapan dia, ucapan dia. Ini buktinya, buku dia. Ini buktinya, ceramah dia. Ini buktinya, disebutkan buktinya semua dan dikatakan dengan dalil-dalil bagaimana khawarij sesatnya. Diterima atau tidak diterima? Tapi kan lebih banyak yang memuji. Nah, ini demokrasi. <laughs> Oke, jadi kalau lebih banyak memuji, kita ambil yang memuji. Kata lebih banyak mencela, kita ambil yang mencela. Begitu. Ada <laughs> Hada laisa dari Islam. Itu bukan dari Islam. Tetapi dari pende, dari dewa mereka, dewa orang-orang kafir Yunani yang bernama Demokritos. Yaitu prinsip demokrasi. Yang banyak pasti benar. Yang banyak pasti benar. Fahadha ikhwan ibn a'azakumullah. Bukan dari Islam. Dari Islam justru selalu menggambarkan orang-orang yang di atas kebenaran sedikit. Wa qalilum mahum. Atau wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Rasulullah SAW kata, Uraba. Apa? Uraba. Tuba lil uraba. Apa makna uraba? Orang-orang asing. Apa orang-orang asing? dinukilkan satu riwayat dari Syekh Muhammad Jamil Zainu dalam bukunya Al-Firqatun Najiyah kata beliau al-ghuraba unasun salihun qalil ya, fi unasin su'in kathir seorang yang saleh sedikit di tengah-tengah orang yang jelek banyak ya, ahlu sunnah sedikit di tengah-tengah ahlul bidah yang banyak ini ghuraba tubalil ghuraba berbahagialah al-ghuraba. Tapi kalau ditanyakan tokoh orang masa itu, ahli sunnah tadi, yang memuji kamu berapa? Yang mencelanya berapa? Banyak mana kira-kira? Ahli bid'ah seluruhnya mencerca. Sedangkan ahli sunnah sedikit. Ya tentunya lebih banyak yang mencerca. Apakah berarti dia salah? Tidak. Dia alal haq. Wa in kunta wahdak. Walaupun kau sendirian. In kunta alal haq fa antar jamaah. Berarti barakallahu fikum, berarti mereka lupa atau berpura-pura lupa bahwa jarah al-mufassar kritikan, bantahan yang rinci dengan bukti dan dalil diambil dan diterima. Didahulukan di atas semua yang memujinya, walaupun banyak. Semuanya kalah. Seribu orang mencert, eh, memuji dia, satu menyatakan dia adalah mubtadi' dal. Ini buktinya maka gugur semua yang seribu tadi. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ada yang ketemu satu kali. Wah, ternyata alim. Keluar ayat dan hadis. Ada yang ketemu cuma dua kali. Ada yang sepekan, ada yang dua pekan, ada yang, se ada yang sebulan. ada yang... Sedangkan ini mengetahui secara rinci ucapan-ucapannya. Maka dia lebih tahu. Al-alim hujjatun alaman la ya'lam. Yang tahu menjadi hujjah atas yang tidak tahu. Yang ke sepuluh. Di antara bentuk-bentuk pengikutan terhadap hawa nafsu adalah qiyamuhum biharqi kutubi ahli sunnah allati tuwaddih ad-din as-sahih wa tarkil mukhalafah atau tarki 'ala al-mukhalif wa tarud 'ala al-mukhalifin fayaqumu man tarabba 'ala at-tahazzub lil hawa wal ashkhas biharqi dhalikal kitab yang ke-10, di antara bentuk orang yang mengikuti hawa nafsu adalah ketika mereka membakar buku-buku ahli sunnah. Buku ahli sunnah dibakar. Yang menjelaskan agama. Dan yang membantah para mukhalifin. Membantah para mukhalifin. Membantah kesesatan-kesesatan. Membantah hizbiyin. Membantah orang yang menyelisihi sunnah, menyimpang dari sunnah. Ya Ternyata fayakumu man tarabba ala tahazzub lil hawa. Bangkitlah orang-orang yang memang dididik dengan tahazzub, dididik dengan hizbiyah, dan dididik untuk mengikuti hawa nafsu, dan dididik untuk mengikuti hawa nafsu tokohnya, untuk taklid dengan tokoh-tokohnya al-ashkhas. Akhirnya mereka bangkit untuk membakar buku tersebut bukunya para ulama yang membantah mereka. Ini buku <laughs> membantah kita. Kita harus bakar buku ini. Kumpulkan semua dari toko-toko buku, bakar semua. Biar jangan ada orang baca. <laughs> Ini khunudin azakumullah bid'ah. Dan ini hawa. <laughs> Wa fil muqabil yaqumu min asyri kutubi ahli bid'ah. Dan sebaliknya, fil muqabil sebaliknya dia justru dia menyebarkan buku bid'ah. Mereka menyebarkan buku-buku ahli bidah. Buku ahli bidah dibiarkan. Buku ahli sunnah dibakar oleh mereka. Yang ke 11 Di antara bentuk ikutan terhadap hawa nafsu adalah al-amal ala tashwih suratil ulama. Perhatikan ini juga banyak terjadi di zaman kita sekarang. Beramal untuk menjatuhkan, menjelekkan gambaran para ulama. Lihat, untuk menjatuhkan kedudukan para ulama. Digambarkan pada para ulama betapa jeleknya. Syawah suratul ulama. Fi nufusil ama di hati-hati manusia dan hati-hati para syabab, para pemuda-pemuda. Biasanya dengan apa? Menjatuhkan kedudukan para ulama atau menjelekkan gambaran mereka. Wasafahum liwarasatil anbiya bi awsafin munaffirah. Mensifati para ulama Padahal mereka pewaris para nabi. Bi'awsafin munafira Dengan sifat-sifat yang membuat orang lari. Lihaji sarfin nasi anhum. Agar manusia maunya kepada mereka. Agar manusia kembali pada mereka. Tidak ikut ulama. Apa contoh-contohnya? Dibawakan oleh penulis. Wadhalika misl. Yang demikian seperti ittima ittihamuhum bi annahum umala. Tuduhan mereka bahwa para ulama itu umala, pegawai-pegawai pemerintah. Bahkan lebih jahat lagi pegawai-pegawai Yahudi. Bahkan lebih jahat lagi seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Surur. Nefzain al-Abidin. Bahwa para ulama itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Tawud. Yaitu para raja Arab, Tawud. Maka mereka para ulama kata Mansurur abidu abidi abidil abid. Dia budak dari budak dari budak. Dan pimpinan tertingginya, sayyid tertingginya adalah Nasrani. Itu kata mereka. Kalau tuannya menyatakan haram maka mereka mencari dalil untuk mengharamkan. Kalau kata tuannya halalkan, maka mereka cari dalil untuk menghalalkan. Ini merendahkan gambaran para ulama. Ketika kita sampaikan ucapan para ulama kibar, jawaban hizbiyin, ulama di sana di Saudi itu sama dengan MUI di Indonesia. Sama dengan majelis ulama di Indonesia. Mereka tergantung pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan begini, ya mereka ikut. Astagfirullah. Tidak sama, barakallahu fikum. Bahkan seorang syekh alim di Madinah. Ketika penguasa kedatangan tamu dari Iran Iran Syiah dan kebetulan kunjung ke Masjid Nabawi hari Jumat khutbah dengan keras tentang Syiah habis di hadapan tokoh pemimpinan atau penguasa Iran. La karamah, la yubali, wa la yakhafuna lauma talaim. tidak takut tercaan siapapun. Khana bin Azakumullah. Syekh Hudayfi habis Syiah. Ya. Memang sempat ada permasalahan ya. karena rajanya merasa malu, ya. tamunya dicerca di mimbar habis, ya. Syiahnya ya. habis sikat. Ya. Maka diberhentikan. Kemudian terjadi pembicaraan-pembicaraan antara pemerintah yang ingin memenjarakan dan para ulama kibar yang menyatakan jangan. Ya. Sampai kemudian keluar lagi selesai. Tidak diapa-apakan. Ya. Hafizahullah. Ya. Jangan dikira mereka seperti boneka-bonekanya yang ada di negara-negara lain <laughs> sebagai uh, ulama negara. <laughs> Kalau negaranya pengen sesuatu, coba carikan dalilnya yang halal. <laughs> Kalau mau haram, coba carikan yang haram. seperti Yahudi. Yasharun bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah dengan harga yang rendah. Atau contoh lainnya, ittihamuhum bi annahum mudahinun. Mudahinun penjilat pemerintah, penjilat penguasa. Pengen dipuji oleh pemerintah itu mudahin. Pengen disukai, pengen diangkat, pengen dianggap sebagai ini, sebagai itu. Mutazallifun atau Mu'tazilah pun hampir sama dengan mudahinun selalu memakai berbagai macam cara merubah ayat dan hadis untuk memuaskan penguasa, untuk memuaskan orang lain. Itu mudahinun mutazallifun. Au la yafhamu la yafhamun al atau menuduh para ulama dengan ya la yafhamun al tidak memahami situasi dan kondisi. Kemudian bawa dalil. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa fatwa dibangun di atas dua pondasi. Fatwa dibangun di atas dua pondasi. Pondasi pertama ilmu syariah dan pondasi kedua adalah ilmu waqi'. Dan itu benar. Ya, itu benar. Ya. Ini kaidah yang benar dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ya. Maka orang yang mengerti syariat itu sudah satu syarat untuk berfatwa. Syarat kedua, tahu situasi dan kondisi. Kejadiannya seperti apa. Oh begini, begini, begini. Kalau begitu halal. Kalau begitu haram. Bagaimana mungkin seorang bisa memberikan fatwa kalau dia tidak tahu kejadiannya? Bagaimana uh, bapak saya? Bolehkah saya hormati? Bolehkah saya berbakti kepada yang mentaati? Sebentar, ya. saya punya ilmu syariat, tetapi orang tua kamu seperti apa keadaannya oh dia musyrikun kafir dan seterusnya dan seterusnya kan akan benar jawabannya tapi kalau nggak tahu nggak benar jawabannya kamu harus taati seluruh perintah-perintahnya sesat dia akhirnya jadi kufur atau bapakku mubtadi untal bagaimana sikap saya pada bapakku harus digambarkan dulu fiqhul wakainya dan itu sudah diketahui oleh seluruh para ulama itu perkara yang sudah dipahami secara umum oleh mereka para ulama bahkan para tulabul ilm sudah tahu itu. Tetapi mereka hizbiyun ahlul hawa menyatakan para ulama itu memang ulama memiliki ilmu syariat tetapi fikul wakil gak ngerti jadi fatwanya tertolak. Maksudnya apa fikul wakil? Situasi dan kondisi politik. Mereka menganggap lebih alim tentang politik. Situasi politik di Indonesia itu lain tidak mereka nggak ngerti. Maka untuk masalah politik di tempat kita, kita yang tahu. Jangan ikut fatwa ulama, fatwa saya saja. Kan begitu. He. Itu maknanya. Ada ahlul hawa. Alhamdulillah, kata Syekh Ibn Uthaymin. Karena kebetulan fitnah ini terjadi di masa saya berada di tempat Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Dan ketika mereka mencerca ulama dengan kalimat ini, Syekh juga dengar. Kata Syekh, Apakah saya harus baca koran? Apakah saya harus melihat berita-berita TV? Saya nggak ada waktu. Saya nggak punya waktu. Saya sibuk dengan belajar, mengajar, belajar, mengajar. Kalau kalian mau bertanya, terangkan wakilnya, saya akan jawab. Lihat, ya. benar. Syekh, rahimahullah. Sadaqah Syekh. Syekh benar, para ulama gak sempat untuk baca koran. Kalian yang pengangguran surat kabar. Hah? Quran surat kabar. Quran? Quran. Nah. Para ulama gak sempat baca surat kabar. Gak sempat lihat televisi. Gak sempat untuk baca-baca berita. Gak sempat. Sempatnya baca Quran saja. Ya gitu. Quran. Nah, mushaf. Maka kalian Wahai syabab, <laughs> kalian wahai para pemuda yang datang kepada kami, ya Syekh kejadian seperti ini, bagaimana pendapatmu? Sehingga kamu yang terangkan fiqhul waqa, kami yang akan menjawab dengan syariat. Kami akan jawab dengan fiqhul syariat sehingga terbangun fatwa tadi di atas fiqhul waqa dan fiqhul syariat Tetapi yang jadi masalah mereka berdusta. Syekh kejadian seperti ini padahal enggak. Syekh, ini sekarang penguasa sudah begini, sudah begini, sudah begini. Apakah halal darahnya? Bagaimana? Mereka ya Syekh, sudah kafir keluar dari Islam. Ini buktinya, ini buktinya. Semuanya dusta. Begitu ditanyakan pada orang lain, bagaimana negeri kamu? Apakah betul kamu nggak boleh sholat? Tidak, kita masih sholat di masjid berjamaah. Apakah betul tidak boleh kamu bertauhid? Alhamdulillah, kita masih bertauhid. Tidak ada masalah. Berarti dusta orang tadi kaum muslimin yang seorang mati Berarti termasuk mengikuti hawa nafsu adalah menuduh ulama dengan tuduhan-tuduhan. Tidak mengerti fiqhul waqa, tidak mengerti sifatul asr, tidak mengerti sirun khafi. Bahkan yang lebih jahat lagi. Ucapan Abdurrahman Abdul Khalid. Kata dia, Al-ulama sekarang ini taburul muhannatin. Mereka itu barisan para mumi mumi, <laughs> Mami. <laughs> Mayat yang diawetkan. <laughs> Mereka bersama kita badan-badannya, tapi otak-otak mereka di zaman dulu katanya. Maksudnya karena tidak mengerti sifatul asr. Mereka taburul muhannatin kalimatnya persis nasan. nasnya dari dia taburul muhannatin. Barisan para mumi. Kita tidak memiliki di negeri ini, maksudnya Saudi, kecuali barisan para mumi. Bangkai-bangkai berjalan. Orang yang badannya bersama kita, tapi pikiran mereka di masa lalu. Hanya bicara tentang khawarij, mu'tazilah, hanya berbicara tentang um, jahmiyah. Padahal sekarang banyak kesesatan baru. Bid'ah baru, yaitu bid'ah politik dan kufur-kufur siasah. Hah? ini juga jahat sekali. Ya. Bahkan gurunya sendiri dicerca. Syekh Muhammad Amin Asyinqisti rahimahullah. Amin Asyinqisti alim kabir. Gak ada seorang pun yang bertemu dengannya, belajar dengannya, kecuali pasti akan kagum. Seperti perpustakaan yang berjalan. Kamu tanya apapun dia tahu. Dari kitab manapun. Perpustakaan ini semuanya dari kepala dia. Subhanallah, Muhammad Amin Syinqiti. Tetapi apa kata Abdurrahman Abdul Khalik? Iya, saya juga menyaksikan. Memang beliau adalah perpustakaan yang berjalan. Tapi sayang, kata dia, buku-bukunya buku-buku lama yang perlu direvisi. Cetakan lama yang perlu direvisi. Astagfirullah. Betapa jahatnya dia pada ulama. Ini sahibul hawa. Pengikut hawa nafsu. Ulama, alim. Dan dia akui sendiri keilmuannya bahwa dia maktabah yang berjalan, perpustakaan yang berjalan karena semua kitab-kitab di maktabah dia sudah tahu. Baca semua. Tetapi dia mencercanya dengan mengatakan sayang sekali kitabnya buku-buku lama yang perlu direvisi. Berarti dia mencerca gurunya, mencerca ulama dan mencerca kitab-kitab para ulama. Iya kan? Kitab-kitab dikatakan perlu direvisi. Itu hanya kitab-kitab kuno, kitab-kitab masa lalu. Berarti persis dengan Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin. Apa kata Muhammad Surur tentang ulama? Tentang buku-bukunya ulama. Buku-buku ulama kata Muhammad Surur. Isinya tidak lain kecuali ayat hadis, ayat hadis. Ada kutub Jafa. Dikatakan Jafa, kaku, kering. Ya. Jadi kalau isinya ayat dan hadis saja, kaku, kering. Astagfirullah. Ya. Justru kitab yang paling bagus adalah yang isinya ayat semua, yaitu Quran. Dan kitab yang paling bagus adalah isi ucapan Rasulullah SAW. Kitab-kitab hadis para ulama. Kenapa kamu katakan bahwa tidak lain isinya kecuali ayat wal hadis? Ada kutubu jafa. Kitab yang kaku. Kering. Ini juga cercaan kepada kitab-kitab para ulama. Dan ini al-hawa. Ini itiba, al-hawa. Wagari zalika. Dan lain-lainnya dari tuduhan-tuduhan mereka. Dikatakan bahkan antek-antek Yahudi dikatakan pion-pion Yahudi, dikatakan pion-pion Zionis, dikatakan sebagai segala macam ucapan-ucapan yang mencerca ulama. Wa ghairi dzalika minal harakati wal asalib tijahal ulama dan lain-lainnya dari gerakan-gerakan mereka dan cara-cara mereka dalam mencerca ulama. Wallati hiya fi ghayatil khubthi wad dana'ah. Cercaan-cercaan yang sudah sampai puncak kejelekannya Wadanaa puncak kerendahannya. Na'udzubillahi minal khudlani wa zaigil qulub. Kita berlindung pada Allah dari kerendahan dan penyimpangan hati. Wa ma dzakarna innama huwa ghaidun min fayum. Apa yang kita ucapkan itu adalah hanya riak-riak kecil dari gelombang besar. Apa yang kita sebutkan tadi? Itu kecil sekali, sedikit sekali dari sekian banyak ittiba'ul hawa yang ada pada mereka. Itu contoh sedikit saja. Ghaidun min faid. Min asalabi a'ma wa a'mal ahli zaid. Itu sedikit riak-riak kecil dari gelombang yang besar. Cara-cara mereka, amalan-amalan mereka, kelompok zaid, kelompok yang menyimpang, pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu, wa kulluha mudda'ali mu'aradatil haq. Semuanya itu dalam rangka menentang kebenaran. Semua itu dengan tujuan menentang kebenaran. Wasad an sabillillah dan menentang dari jalan Allah. Wa muhawalatun li'itfa'in nuril haq dan untuk menutup cahaya kebenaran. Wa maslak salafi hadil ummah dan untuk menutup jalan salaf. Untuk menutup maslak salaf. Jalan salaf. Ya. Walakin anna lahum dhalik. Tetapi bagaimana mungkin? Bagaimana bisa mereka? Tidak akan bisa. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, walau karihal mubtadi'un. Walau karihal ahlul ahwa wal hizbiyun wal harbu sijal dan peperangan sijal. Sijal itu artinya kadang menang kadang kalah. Di satu daerah kadang-kadang hizbiyun yang menang, ulamanya kalah. Di tempat lain ulamanya yang kuat, hizbiyunnya yang kalah dan begitulah peperangan di dunia ini sampai nanti datangnya hari kiamat. Wal ahli dan kemenangan pada akhirnya selalu pada ahlul imani tiba. Selalu pada ahlul hak Menang. Misalnya di satu tempat kelihatannya kalah. Ditangkap, dibunuh, dibantai ahlu sunnah. Dibakar bahkan ahlu sunnah meninggal. Naudzubillah. Ya. Karena penguasanya membela kebatilan, membela Mu'tazilah. Ya. Tapi kita tanya bukan orangnya, hujahnya. Bagaimana? Kalah? Ya. Tidak. Ya. Setelah itu orang-orang mengingat selalu bahwa apa yang diucapkan oleh beliau sebelum dibakarnya, apa yang diucapkan oleh beliau sebelum dibunuhnya, itu adalah hak maka di belakangnya mereka mengikuti kebenaran. Tidak ada yang mengikuti penguasa yang zalim tadi. Satu orang pun. Menang atau kalah? Menang. Imam Ahmad rahimahullah dipaksa oleh penguasa harus mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Allah menciptakan Al-Quran, bukan berbicara. Imam Ahmad mengatakan tidak. Allah berbicara dan Al-Quran kalamullah. Ditangkap, dicambuk, disiksa. Dan para ulama yang lain juga begitu. Bahkan ada yang dibunuh. Tetapi mereka tegar dalam hak. La yakhafuna laumata laim. Bahkan ada seorang ulama di zaman itu yang melihat keadaan seperti ini justru sengaja. Bukan karena pengen ditangkap, bukan. Tapi karena ingin menegakkan kebenaran, khawatir kaum muslimin salah paham. Bahwa itu hanya pendapatnya Imam Ahmad saja. Tidak. Kata dia, wahai anakku, ini hari Jumat engkau sholat di soft yang paling belakang. Aku akan sholat di soft terdepan. Dan selesai sholat Jumat, kau tanyakan tentang Al-Quran kepada aku. Aku akan jawab, kasihanku muslimin. Mereka bimbang. Lihat ulama. Nggak peduli dirinya tanggap yang penting. Umat tidak bingung. Maka selesai sholat Jumat, anaknya dari belakang menyatakan, Ya abati, mata ulu fil Quran. Wahai ayahku, apa yang kau katakan tentang Al-Quran? Bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Ini kalamullah atau makhluk? Maka beliau bangkit berdiri dan menyatakan Al-Quran kalamullah. Bukan makhluk. Allah berbicara dan Al-Quran adalah ucapan Allah swt. Apa akibatnya? Ditangkap. Tetapi yang penting sudah tersampaikan ilmu. Yang penting sudah tersampaikan pada kaum muslimin bahwa ini adalah akidah ahli sunnah. Maka, apa yang diucapkan oleh mereka jadi kalimatan baqiyatan fi aqibih. Jadi kalimat yang kekal terus di belakangnya. Diikuti, diikuti, diikuti. Ucapan mereka? Ucapan Mu'tazilah? Tidak laku. Hilang. Berarti mana yang menang? Tetap ahli sunnah yang menang. Hujah-hujahnya tetap kawiyah. Hujahnya tetap kokoh, kuat, tidak akan runtuh, nggak akan jatuh. Sampai hari ini. Berapa yang menyatakan Quran adalah makhluk? Sedikit sekali. Semua menyatakan Quran kalamullah. Ya. Maka Azakumullah secara fisik sepertinya kalah, ternyata secara hujah dia menang. Maka Rasulullah SAW menyatakan, La tazalu min ummati ya, ta'ifatun. Akan ada sekelompok dari umatku. Zahirina alal haqqi mansurun. Akan ada dari umatku, terus menerus akan ada. Yang menegakkan kebenaran. Mansurun yang selalu ditolong. Selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وسعيد من كان سيفا مجردا على أهل الأهواء والابتداع maka yang bahagia adalah orang yang menjadi pedang sunnah mujarradan ala ahli ahwa yang membantah al ahwa dan al-ibtida dan kebidahan-kebidahan wa in kana jawlah ahli hawa sa'ah fajalut ahli al-haqqi ila qiyamis sa'ah Walaupun kemenangan ahlul ahwa sesaat, tetapi kemenangan ahlul haqi sampai hari kiamat. Kemenangan ahlul haq sampai hari kiamat. Wallahu ghalibun ala amrih. Walakin aktsar nasi la ya'lamun. Allah Maha Kuasa akan memenangkan urusannya, agamanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Wa khulasatul kalam, ringkas ucapan, anna tiba'al hawa dalalun wa haraf. Ringkas ucapan dalam bab ini adalah bahwa mengikuti hawa nafsu adalah kesesatan dan penyimpangan. Dari peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala, dari mengikuti Rasul SAW. Wa ma anzalat syariah wa ma unzilat syariah wa ursilir rusul illa liyastaghnil insan bidzalika an ittiba'i hawahu wa aqlihi. Dan tidaklah diturunkan syariat Gak pula diutus rasul-rasul kecuali untuk mencukupi manusia tidak perlu lagi mengikuti hawa nafsu dan tidak perlu lagi mengikuti akalnya, nggak perlu mencari-carinya dengan akal dengan hawa. Diturunkannya syariat, utusnya para rasul untuk mencukupi manusia tidak perlu mencari-cari dengan hawa nafsu dan akalnya. Berkata Syatibi rahimahullah, "An-naw'ur rabi' yang keempat, jenis keempat, anna syariah mawdu'ah li ikhrajil mukallaf an da'iyatil hawa atau da'iyati hawahu." bahwa syariat ini diletakkan oleh Allah untuk mengeluarkan seorang yang diberi oleh Allah beban syariat agar dikeluarkan dari tarikan-tarikan hawa. Diturunkan syariat, diturunkannya syariat untuk menarik mereka jangan lagi mengikuti hawa. Hatta yakuna abdan lillah agar jadi hamba Allah saja tidak menjadi budak hawa nafsu. Kenapa? Enggak ada? Ada yang hilang atau ada yang beda? Jazakumullah khair. Alhamdulillah selesai. Bukan satu kitab, tapi satu bab. Satu pasal. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan silakan.